Insyaallah kita lanjutkan kajian kita Bagaimana biasa pertama-tama sirah Nabi Muhammad SAW Yang kedua Riyadus Salihin beserta syarahnya Dan ketiga Hisnul Muslim beserta syarahnya Setelah itu kita tanya jawab sampai jam 10 Allah Mengenai sirahnya dari kitab Raudatul Anwar Fi Siratin al Mukhtar Yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman al Mubarakuri, rahimahullah Ta'ala kita berada di bagian akhir Perang Uhud Jadi kita selama ini berbicara tentang Perang Uhud Satu bagian, satu bagian Insya Allah sekarang ini bagian yang terakhir Dan minggu depan, ahad depan Insya Allah kisah tentang Uhud yang lengkap Dalam satu majelis kita selesaikan Supaya kita tahu gambaran tentang bagaimana Perang Uhud yang lalu terakhir adalah orang-orang musyrik kembali ke Mekah jadi meninggalkan medan Uhud sementara kaum muslimin mencari orang-orang yang terluka dan para syuhada serta menguburkan mereka sekarang yang baru lagi beliau memberikan judul Ilal Madinah Wafil Madinah menuju Madinah dan di dalam kota Madinah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala walamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun min dafni syuhada wa du'a'i lahum raja'u ila al Madinah. Tatkala telah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dari menguburkan para syuhada dan mendoakan mereka mereka kaum muslimin pulang kembali ke Madinah waqad kharajat niswatun utila aqaribuhunna falaqaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit tariqi fa'azahunna wa ta'alahunna dan telah keluar untuk menjemput mereka para wanita. Jadi para wanita Madinah itu keluar menjemput orang-orang yang pulang dari dari medan Uhud. Yaitu para wanita yang kerabat mereka terbunuh di medan Uhud. Lalu mereka menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan Rasulullah SAW menghibur mereka, takziah kepada mereka dan mendoakan mereka. Yang gugur sebagai syuhada berapa di Uhud? 70 ya. 70 yang gugur sebagai syuhada. Jadi Rasulullah ketika ketemu mereka, para wanita yang kerabatnya terbunuh di Uhud, Rasulullah takziah. Takziah itu menghibur. Dan juga ada beberapa ucapan yang diajarkan ketika kita takziah. Yang masyhur dari salafus soleh yaitu a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah memperbesar pahalamu dan menjadikan ini hiburan yang baik, takziah yang baik bagi kamu dan semoga Allah mengampuni orang yang matimu, orang matimu atau takziah itu apa saja tujuannya adalah menghibur. Kemudian Rasulullah juga mendoakan mereka para wanita itu didoakan supaya sabar. Wajahat imra'atun min bani dinar qutila zawjuha wa akhuha wa abuha falamma na'awlaha sa'alat an rasulillahi sallallahu alaihi sallam faqalu laha innahu bihamdillahi kama tuhibbin faqalat arunihi faasharu laha falamma ra'athu qalat kullu musibatin ba'daka jalal ay saghira subhanallah ya ada seorang wanita datang seorang wanita dari suku Bani Dinar dia terbunuh suaminya saudaranya dan ayahnya jadi orang-orang dekatnya terbunuh Suami, saudara, dan ayah Tatkala diberitahukan kepadanya hal itu Diberitahu dia Bapakmu terbunuh Saudaramu terbunuh Suamimu terbunuh kukur sebagai syuhada Ternyata yang ditanyakan oleh dia malah Rasulullah Nah Rasulullah mana? Kemudian dijawab oleh para sahabat Rasulullah Alhamdulillah sebagaimana yang kamu inginkan Rasulullah selamat tidak apa-apa Tidak terbunuh Kemudian dia bilang tunjukkan saya Mana Rasulullah wasallam?" Kemudian ditunjukkan tatkala perempuan itu melihat langsung Rasulullah wasallam, Dia mengatakan Semua musibah menjadi kecil Wahai Rasulullah Yang penting anda selamat Suami saya, bapak saya, saudara saya terbunuh semuanya tidak masalah. Yang penting ya Rasulullah Anda tidak terbunuh Allahu Akbar Ini menunjukkan betapa cinta para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan memang ikhwan wa akhwatil rahimahumullah Musibah yang terbesar adalah musibah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi musibah terbesar adalah musibah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah masih hidup semuanya kecil Rasulullah meninggal dunia maka semua musibah jadi kecil karena kalah besar dengan musibah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukti betapa cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela mengorbankan segala-galanya demi keselamatan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang sudah sampai di Madinah. Apa yang terjadi di Madinah? وبات المسلمون في حالة الطوارئ يحرسون المدينة ويحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منهكون من الجرح والتعب والحزن والألم ya Malam itu kaum muslimin melewati malam-malamnya dalam keadaan yang genting. Mereka menjaga Madinah dan mereka menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih belum merasa aman mereka masih khawatir jangan-jangan orang-orang musyrik tadi nggak pulang ke Mekah tapi balik lagi. Jadi mereka malam itu benar-benar sangat waspada. Mereka jaga Madinah, mereka jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara sebagian yang ikut di perang Uhud mereka ada yang terluka, letih, payah, sedih dan sakit. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu la min mutaba'ati harakatil adu hatta yunajizahu fil midan lauha walal audah ilal Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa harus mengawasi gerak-gerik musuh. Sehingga bisa melawan musuh di medan perang sekiranya musuh berusaha kembali lagi ke Madinah. Jadi kaum muslimin waspada. Seandainya nanti musuh benar-benar balik ke Madinah, maka orang muslimin diarahkan perang aja di medan perang, jangan di dalam kota Madinah. Jadi malam itu adalah malam yang sangat mencekam. Dan memang benar ternyata bahwa orang-orang musyrik tidak pulang ke Mekah. Mereka masih belum puas karena sasarannya masih hidup. Dengkotnya masih hidup menurut mereka karena Rasulullah masih hidup. Mereka enggak puas. Mereka ingin kembali lagi menghabisi sampai akar-akarnya Rasulullah dan kaum muslimin. Oleh sebab itu setelah itu ada perang lagi diberi nama Ghazwatu Hamra'il Asad. Jadi perang Hamra' al-Asad. Hamra'ul Asad nama sebuah daerah. Falamma asbaha nada fil muslimina an yakhruju lil liqa'il adu. Wala yakhruj illa man syahidal qital bi Uhud faqalu sam'an wa ta'atan. Memang benar pagi harinya Rasulullah menyeru kaum muslimin supaya keluar untuk menghadapi musuh. Jadi pagi hari Rasulullah menyeru, ayo keluar menghadapi musuh lagi dan tidak keluar kecuali orang yang sudah pernah perang di Uhud. Jadi yang kemarin ikut di Uhud sekarang keluar lagi. Keluar lagi. Sehingga mereka itu ada yang terluka, ada yang sakit keluar. Karena yang memanggil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati wahai Rasulullah. Mereka keluar semuanya. Wasaru hatta balahu Hamra al-Asad ala bu'di tamaniya amyal min al Madinah wa askaru hunaka. Kemudian mereka berangkat sampai di sebuah daerah yang bernama Hamra'ul Asad yaitu kurang lebih 8 mil. Di sini dikatakan 8 mil dari Madinah ya. Sementara kalau di rohikul Maktum itu disebutkan berapa? 50 mil mungkin Ini kitab yang terakhir yang ditulis setelah Rahikul Maktum Barangkali mungkin beliau Beliau meralat mungkin ya Wallahualam Yang jelas pokoknya dekat Madinah Beberapa mil di sini disebutkan 8 mil Kemudian mereka di Hamraul Asad itu membuat askar yaitu membuat perkemahan para tentara Ammal musyrikun fakanu nazilina birrauha ala bu'di sittatin wa thalathina milan minal Madinah yufakkiruna wa yatashawaruna fil 'audati ilaiha wa yata'assafuna ala ma fatahum minal fursati salihah. Adapun orang-orang musyrik, maka mereka berada di sebuah tempat namanya Ar-Rauha. Yang jaraknya kurang lebih 36 mil dari Madinah. Mereka orang-orang musyrik berpikir dan bermusyawarah untuk kembali lagi ke Madinah. Jadi mereka nggak mau pulang dulu. Dan mereka menyesal atas kesempatan emas yang mereka sia-siakan. Jadi mereka sangat menyesal kenapa waktu perang Uhud dapat kesempatan emas untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mereka tidak melakukannya. Jadi mereka lupa dengan tipu daya Allah ya, dengan pembalasan tipu daya Allah. Jadi mereka menyangka perang itu hanya dengan perhitungan semata. Padahal perang di samping perhitungan juga ada ada aturan Allah kan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makiri mereka membuat makar oleh Allah dibalas makar mereka dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar membalas dan itu adalah sifat terpuji Allah Subhanahu wa taala mereka berpikir mereka bermusyawarah untuk kembali dan mereka menyesal Kenapa menyia-nyiakan kesempatan emas ketika perang Uhud yang lalu? Kemudian apa yang terjadi? Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Yang namanya perang itu kan tipu daya ya. Yang namanya perang itu tipu daya. Bagaimana kita bisa memperdaya musuh supaya musuh kalah. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ahli strategi perang. Apa yang dilakukan oleh beliau? Wa kana Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai minal munasihin li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faja'ahu bi amra'il asad wa 'azahu 'ala ma asabahu fi Uhud. Dan bahwasanya ada seorang yang bernama Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai. Orang ini termasuk yang memberikan masukan yang memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan masukan-masukan ya. Rasulullah senang diberi masukan. Rasulullah adalah orang yang tawadhu. Ma'bad ini datang ke Hamraul Asad, tempat berkumpulnya Rasulullah dan kaum muslimin dan dia melakukan takziah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang terjadi di perang Uhud. Ma'bad ini ada yang mengatakan sudah masuk Islam saat itu Ada yang mengatakan tetap berada dalam agama musyrik Tapi dia simpati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Ma'bad ini datang dan takziah kepada Rasulullah atas peristiwa Uhud Fa'amarahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an yalhaqa Aba Sufyan wa yukhdilahu Lalu Rasulullah memerintahkannya agar supaya dia mengejar Abu Sufyan dan memperdayainya. Hei Ma'bad, kamu kejar Abu Sufyan, pemimpin orang-orang musyrik. Kamu kejar, kamu perdaya dia. Sudah, bagaimana kamu bikin strategi, pokoknya dia kalah. Pokoknya dia kalah. Perang ya. Yang namanya perang, ikhwan wa akhwati, la rahimakumullah, kita bukan pakai perasaan. Perang itu adalah pakai akal dan dalil. Perasaan kita buang jauh-jauh. Ya. Kemudian Ma'bad ini mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falahiqahum birrauhah wa qad ajma'u liya'udu ila al-Madinah fa khawwafahum takhwif Lalu Ma'bad ini Berjumpa dengan mereka Abu Sufyan dan orang-orang musyrik di daerah Rauha di tempat mereka. Kemudian bahwasanya orang-orang musyrik telah berkumpul di sana untuk kembali ke Madinah. Lalu Ma'bad menakut-nakuti mereka dengan sangat ditakut-takuti oleh Ma'bad. Jadi yang namanya perang ya perang macam-macam ya, termasuk perang urat syaraf. Iya, kuat-kuatan opini. Opini itu perlu ya ikhwan. Ada pasukan itu di medan perang kecil, tapi di opini ditambahkan dia besar. Ada di medan perang itu besar, di opini ditambahkan kecil. Dan sekarang ini orang paling takut terutama orang kafir ya, paling takut dengan opini. Kebanyakan mereka itu di lapangan itu kecil-kecil, nggak ada apa-apanya. Muslimin yang besar-besar di lapangan. Tapi di opini mereka paling takut. Sehingga kalau ada yang menyebarkan berita sebenarnya di lapangan seperti ini, waduh mereka paling takut. Itu segera dihabis yang menyebarkan ini. Jangan sampai ada opini seperti itu karena mereka nggak punya nyali. Orang kafir itu nggak punya nyali. Karena orang kafir kepingin hidup. Bahkan kalau bisa hidup seribu tahun. Sementara orang Islam malah kepingin pingin mati, mati syahid. Iya, iskariman aumut dan hidup mulia di dalam Islam, di dalam sunnah atau mati syahid ya, ini ditakut ya oleh Makbat. Bagaimana cara Makbat menakut-nakuti? Wa qala inna Muhammadan kharaja fi jam'in lam ara mithlahu qat yataharraqun 'alaykum taharruqan fihim minal hanki 'alaykum shay'un lam ara mithlahu qab. wa lam ara an tarhalu hatta tatlu'a awwalul jaisi min wara'i hadhihi al-aqmah ya kata makbat Sesungguhnya Muhammad telah keluar dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Saya tidak pernah melihat pasukan yang sebanyak itu. Takut-takut <laughs> ya. Kemudian sesungguhnya Muhammad sudah sangat terbakar, benar-benar ingin menghabisi kalian sehabis-habisnya. Dan mereka benar-benar sangat marah kepadamu. Saya tidak pernah ada orang marahnya seperti itu. Sangat bernafsu mengalahkan kamu pokoknya. Dan saya tidak melihat bahwa kamu nanti meninggalkan Melainkan pasti kamu segera dikejar oleh pasukan mereka Dari balik bukit ini Artinya nggak lama lagi akan muncul pasukan itu Maksudnya makbat ini kamu segera pulang aja ke Mekah <laughs> ya, Segera pulang aja ke Mekah Jadi jangan perang Karena kondisi umat Islam saat itu masih belum Belum begitu siap Belum begitu siap Ternyata Abu Sufyan sebenarnya malah kepingin maju, eh sudah kita hadapi aja. Kata Ma'bad jangan. Kalau kamu hadapi kamu kalah. Kamu kalah. Akhirnya setelah benar-benar ditakuti seperti itu, ternyata memang merasuk. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Manusia ini sangat terpengaruh ya dengan yang didengar. Yang didengar. Manusia ini sangat terpengaruh dengan yang didengarnya. Yang kita dengar sesuatu yang baik, kita menjadi berbunga-bunga senang yang kita dengar sesuatu yang tidak baik kita menjadi mengerut mengecil. Yang kita dengar adalah motivasi kita jadi besar. Jadi kita ini sangat terpengaruh dengan yang kita dengar. Tatkala mendengar yang seperti itu, maka patah semangat mereka dan mereka benar-benar mendapatkan shock terapi dan ini merupakan perang urat saraf yang dilancarkan oleh kaum muslimin kepada Abu Sufyan dan orang-orang musyrik. Idh kallafa man yaqulu lil muslimina inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya. Hatta la yutaridahul muslimun wa ajala al ila Makkah. Waktu itu Abu Sufyan nakut nakuti Abu Sufyan itu menyuruh seorang mengatakan kepada orang Islam, hati-hati. Orang musyrik sudah kumpul banyak, kamu bakal dihabisi. Tujuannya adalah untuk supaya orang Islam nggak berani perang. Ternyata justru orang Islam malah berani perang. Malah berani perang dan itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran 173 dan 174. Ya. Ammal muslimun falam yu'athirhum falam yu'athir fihim hadzal indar bal zadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Jadi orang Islam ditakut-takuti bukan takut, tambah kuat imannya dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Jadi mereka ditakuti bukan takut tambah berani, tambah kuat imannya dan mereka pasrah kepada Allah. Mereka mengucapkan hasbunallahu ni'mal wakil. Orang musyrik segera pulang ke Mekah sementara orang Islam wa baqau fi hamra'il asad ila yaumil arbi'a thumma raja'u ila al-Madinah. Mereka tetap di Hamra' al-Asad sampai hari Rabu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Fangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Ali Imran 173 174. Ayat itu perlu dibaca nanti di rumah ikhwan fillah rahimakumullah. Di situ juga ada sebuah amalan zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu bagus sekali. Dan itu juga kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika hendak dibakar oleh Raja Namrud Beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil sehingga apinya menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat. Jadi zikir. Kemudian juga dikatakan idza waqa'tum fi amrin 'azim faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kamu berada di keadaan yang genting, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu diucapkan terus, jumlahnya berapa tidak ada keterangannya. Inilah akhir daripada perang Uhud dan insya Allah nanti pada hari Ahad depan Kita masih bahas Uhud secara singkat Dari awal sampai akhir Dalam satu majelis diselesaikan Supaya kita punya gambaran tentang perang Uhud. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Ketika ada peperangan-peperangan seperti ini Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Pertama-tama adalah Sebab peperangan jadi sebab peperangannya itu apa? Kemudian yang kedua adalah tanggalnya, tanggal, bulan dan tahun terjadinya. Kemudian yang ketiga, kekuatan kedua pasukan. Pasukan Islam kekuatan berapa, pasukan kafir kekuatannya berapa. Kemudian setelah itu jalannya peperangan secara singkat disebutkan bagaimana jalan peperangan itu dan yang terakhir adalah hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai. Orang musyrik seperti apa hasilnya yang mati berapa? Orang Islam juga seperti apa yang gugur sebagai syuhada berapa? Itulah dalam peperangan dan insya Allah diberikan tugas kepada Al-Ahdedin untuk menuliskan itu. Ya. Sebab kemudian eh, tanggal terjadinya, kemudian juga kekuatan kedua pasukan dan kisah singkat, singkat aja, di singkat aja tidak usah panjang-panjang. Kemudian hasil yang dicapai dalam peperangan itu.